Oi, sudah lo tila kuraso jang. Buron tila dulu kita namanya nyanyi ni, yo ya, sako jape yo. Ah, bu tuli tuti aku nda capek juga yang kuraso udah habis batang leh aku ni kau kuraso. Minum kopi dulu kita yo ya, wen. Baik yo. Tuh kosan lo bi kopi tigo, spawo. Ba. Mengapa suka minum kopi saja? Mengapa tak dipintak bandrek, air kelapa muda, susu macam-macam? Kau ni piye eh, nang onda eh, kopi saat itu kopi eh. Begini ya Wen, sebabnya aku pinta kopi ni. Jadi kopi ni aku tinyo ndak tahu kau ya Wen. Iya. Konsentrasi pikiran. Bayar dah. Nambah gitu. Nambah gitu dah rupanya kopi ya? oh, eh. Ya, ya, Iyo, takon nang nyatiku ya Wen. Selama sutanto ni ke Polres. Uh... Bukan ke Polres. Jadi yeah. apa nyo? Kapolri. Oh. Kapalo Sagalo polisi di, dunia, di Indonesia nih PA. Jadi dia kapalonya kan? Iya. Oh, paham lah aku kalau begitu kan. Di, jadi di pusat itu kapalo Oh, di pusat. Iya, iya, iya. Jadi salah mau sutanton ketika wen jadi Kapolri yo. Sagalo bon tu judi ditobas nila ketika semua. Iya. Bukan itu saja wen. Korupsi, Apa? palacu, pareman, pa. Sa tao ko pakiman po, eh makan niya piye. Bukan makan, pakai Pakiman orang ang nan centeng-centeng tu batato. Di segala tempat ada tatonyo. Macam pemandangan lagi na. Iyo gaya pemandangan. Iyo Jadi ketika waktu kajaya-jayaan togel ni dulu. adalah lang ko kau tukang togel nang isdet. Jim mm. alias lupa bernapas. Bah, tahu kau gagakanyo ka Gara-gara tak balik ketika angkanya? Ah. Salah bahas dio. Langsung meninggal. Iyo. Maninggal, dead. ka bagi pula cerai tu. Jadi pason uh, diantahkan ke kubur. Ha, apa pidato lah ketika uh, kawannya. Iya, iya. Tahu kau apa cerita pidato kawannya? Kawan kawan sepak kerjaan ini. Iya, kawan sepak kerjaan ah. Tahu kau yang apa kotanya? Ah, apa kotanya? Hmm. Tak tahu kau. Tak tahu apa. Iyalah, belum pula aku bilangkan. Ah, iyalah, belum bilangkan ha, pula. Beginilah kotanya. Ah. Yang saya hormati tujuh tujuh dan lapan puluh. Apa? Apa tujuh tujuh dan lapan lapan puluh ni? Kebetulan waktu itu. Kalau bahasa Togel tujuh tujuh ni wali kota. Oh, datang wali kota. Lapan puluh apa? Apa itu? Kepala, Kepala desa. desa. Oh, nah, iya, iya, iya. Dan hadirin sekalian kata. Teman sekerja kami ini telah menjadi kosong Ha. Ha. Dan sebentar lagi akan dimasukkan ke dua-dua. Ha. Jadi So, so di nama bilang So, di lah. Ha. Begini sedihnya. Kalau hal juluan ketika Salemonyo wen, beliau telah meninggalkan seorang istri. Oh ya, yang telah menjadi empat tiga. ah, apa? kalau empat tiga pula empat tiga. Iya. iya. Ah, ah. Pak, di mana tempatnya gini? Alah, kawin kalau mendorong empat tiga tu malah kau semua. Bayolah pula. Jadi kau mana kau bikin siapa? Si, eh, siapa namanya? Siapa si, nang, nang kau ambil? Eh, siapa? Wong lima, wong lima. Oh, ah, wong lima hari tinggalkan di sisa tigun. <laughs> Jadi katanya mudah-mudahan lebay kosong tiga ini jangan menjadi kosong satu. Apa kosong satu nih? Apa itu? Setan wen. <laughs> Ah. oh, kan dapat jadi Mudah-mudahan jangan menjadi setan. nih. tukang kojonyo hanya di kode Mencari angka lebih-lebih dari pokeh I hari kodenya hanya sonyo tak adonan kayo dari judi sajo datang doso datang balo Elola sudaro uang halal sajo carilah karojo pasti kita bapak halo nalusakan yung duwing ninyo. Baka naman mo duwing. Ako sa ibikin ko daw.